wong kudu ngaji. Dadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat itu liar. Kalau balen malih percaya sing gak diatur syariat itu nopo? Liya. Jadi aliran macam-macam mergo ibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mane sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah sing hadis sok kan kolam, kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mergo lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal hak, Ya wong ngerti nopo halal hak. Terus akal butuh riwayat. Nah, is riwayat wong roh paradoke akal ya, Wong roh paradoke akal. Misalnya kita sampai saya kita berdiri, Kobil itu lahirnya di Budi. Suwargo. Habil lahirnya ini. Iklima ayu lahirnya neng. Suwargo. Labuta elek. Iya ning Walau Wala ya zaman Nabi Adam kon ngawen. Lah kawin mbek dulur agak oleh. Saiki mesti dulur nggak. Generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda ambek Allah digawe syariat disilang. Iku sing kelahiran dunya dirabekno kelahiran swarga. Swarga dirabekno kelahiran dunya. Ini iku kok hadir terus sing rapati ganteng untuk iklima ayu. Kopil ganteng untuk labuta. Tapi gede ini, kok rasa Tapi intinya, sing kelahiran suwargo jadi wong sing gerano jadi angin rokok. Kopil kelahiran suwargo gawe gerakan menuju rokok. hebel kelahiran dunia gawe gerakan pangeran. Jadi butuh lima ayat. Oh, wong mending dunia kadang gawe parat, Dia semua pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani bedunya. Musa Samiri cili kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri <laughs> di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa aku takut mau ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat wono nabi man masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, rapercaya percaya lingkungan, Wa Musa alladhi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu wa rasulu. Delok le Musa samiri di rumah Jibril jadi mursal jadi wong kacau jadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun jadi rasul. Sing roh sapa ora ya, ono sing roh yo kepen pangeran. Iki senine pangeranmu. Wis ya, ora usah takok. Jajal orang fakir. Mangane barang haram jadi di rumah Fir'aun mesti sebenarnya dia nakal makanan haram. Ya, Enak pangeran saja nyeteri lah, pangeran aku aja ya kan. Kemarin nah, kita iman di syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede. Pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semuanya cara hukum. Tapi rasa kok terus-terus no mesti lo, mesti kira pangeran ini mesti. Terus terakhir untuk aki-aki ya Terus terakhir aki-aki ya ngono. Ya dari gue semua bohong. Bohong. Jadi kudu ditutup hati-hati <laughs> ya. Yes, pangeran itu damel dunyo Mekah dari kota suci. Kota suci, kota paling disenangi Nabi itu kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkelo Nabi Mekah. Mana Nabi Nabi Mekah, aku sopan banget ke gue. Sayang penduduk itu ngusir aku. Jadi <laughs> pas galau Mekah, Nabi Jaharu dulu Mekah. Wa inna kila ahab bil bila ilayya Kue negara paling tak sebenarnya, tapi wa inna koma tak akhrujuni, tapi kau mengusir aku, akhirnya aku yang mirip. Lah ya mestinya kan kelas Abdul khalki tidak kok Abdulul Biko, uang paling apik, tidak kok bumi paling apik, mesti ini. Tapi yang bumi paling apik ini orang Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-teman. saya ngusir kanjeng, akhirnya Nabi manggon Yasri. Yasrib aku manggon begecik, jadi agak setan. Mulanya kiai sebuah setan, yono ya sana terkeriin, yasrim pun setan, terus dibuat kan? Jadi yasrim pun setan. Ben di dipindah dan cufa Pindah dan cufa suwe-suwe udah kulai Kulaifan. Kono cek anu cincin beling, terus ini terkenal, itu ditangkap tina Ali, dicancang di sumur. Semua merata dari ini tinggal Kulaifan, dari ini birrokok. Ali, ini kan sejarah. Tapi rasa dukun, Pak. Terus merah, tapi rasa belanda. Dal Kulaifa, mestinya kan istilah resminya Dal Kulaifa, tapi uang gak ada nih bir. Tapi nanti yang makam sini jenenge abar ali abar jawa itu bir. Semua wong kapan ada ada pun bir. Ibu pengen. Ini nabi sing abdul kholki tidak kok tembuti, tidak kok tenggias. Ini semua sana pengen. Mana ulama debat bumi Medina sampai Mekah Abdul Medina. Jadi ulama satu si Abdul Medina. Biar-biar orang turba sing demat agama Rasulullah. orang iso lemah sing ngelindungi Nabi sing dadi tempatnya Nabi Abdul Khalqi kok Abdul Mekah iso kudu Abdul Mekah Tapi jadi ulama-ulama sih ngomong ya orang pokoknya tanah itu Abdul Mekah. Dan Nabi Abdul Khalqi kita kok tanah di ya tanah Medina. Sing ana Abdul Khalqi ya orang apik, dia apik semua. Wis pokoke orang melok harus ora orang bingung loh Jadi Allah juga ada tradisi ngatain. Nanti ketika ada ulama-ulama, ono hukum yo hukum, jadi hukum oke, Tapi gua ono ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu skape orang mesti. Ya kabe orang mesti. Hamzah itu seneng uang paling disenengi di Nabi. di ini wahsi. uang paling digedingi Nabi ya wahsi. mereka mateni ini saja Tapi pangeran nganggu hae jadi pangeran, wahsi ini hidayah. Gitu. Terus Nabi akhirnya, biasanya Nabi nanung Islam seneng, tapi nara wasi ngeluh. Si USP Islam tak tombo, tapi aku juga top, Nopo ya Rasulullah, ya, nara aku ke kudu Melayu. Iya, ya, kok Nabi gak siap roh lain Wah, kok iling-ilingan berpamane sinten. Jadi orang nabi gede liwat melayu orang malah malah juga. Jadi orang sok sahabat pelayan nganti. Iya, ya nabi gede liwat melayu deh. Mengenai rapati so ngaji lah, pengaji biar butuh melayu. <laughs> Iwas. Yo, ya no unik unik ya mesti ono tuh, yo unik ya mesti Akhirnya wasi so, sumpah, harus sumpah wasi. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, no wong aku Nabi, jadi Musailama al kadzab Ono semua cowok lima al kadzab nama amat jeneng pengbindo, mari raro KTP nih, dia itu betul betul. Tirmidhi, Turmudi. Nah, yang mereka macam apa? Pak? Tirmidzi betul. Turmudi betul Tirmidzi. Tirmidhi. Dia mau betul. Oh, kata Tirmidzi. Nak musailamah cara kaya ini musailamah atau musailamah umumnya. Oh, harus <laughs> musailamah kan dari. Woi. Aduh, saya lama, mana semua jenis ini. Kalau KTP deh, saya mana tak kocok yang gitu Kamu saya lama ya. Mau curah Macam nak jeneng Arab ini ngoten niku. semua coba hatta sana akil ya jadi itu ukir. Wae <laughs> ke akil ya. bukan sedang Arab itu sanjen Hamidi yo akeh, Humedi yo akeh, Zabidi yo akeh, Zubaidi yo. Podo podo raro. Terus dari Wahsi Aku sumpah mbak pangeran fakama aktul ahab dan nas ila rasulillah. Aku pemateni abu kholki ila rasulillah jadi aku bar ini api-api uang sini sini nabi aku tuh mateni elek-elek uang sing digedingi nabi. Mulane rotor-rotor riwayat darani sing musai lama al sini wah wah Hukum bayar kafaro tahu mata ini uang sing sangat dicintai. Jadi paham ya, terus itu sejarah. Itu ya, semua untuk pangeran kersani. Walid bin Walid itu elek-elek uang, Mereka ini uang Islam mati perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid bin Mergo bareng wong kafir kalah Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Nah, sahabat ya ana sing kaya kue-kue ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Hmm, sahabat ya ora kabeh kabeh pinter ya ana sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang-menang wis muter. Arab muter jebule itu muter tok, muter muga gunung. Sahabat sing kon Nabi di dhuwur dong met. Metu ujung-ujunge jupuk nopo? bani Mane nah, nak seneng duwe kira usah isin di sesuk sahabat yo ya seneng duwe. Tapi akhirnya jadi coba, Pak. Ya, akhirnya jadi nopo? Kalah, ya. Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkara ini, ya Allah Muhammad itu Rasul tenang perintahnya dilanggar sih, kowe ndak nong Islam kalah. Berarti Muhammad Rasul kan akhirnya masuk Islam. Tapi bermateri Islam aja. Nah, jadi sumpah, ya Allah sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, jadi dari panglima Islam sampai dilarani Mbak Umar. Umar ya sekarang terangnya bom, Khalid kemarin di pensiun. Kok terlalu banyak pembunuhan, berarti dari khalifah. <laughs> jadi dia berarti panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak balik yang seharusnya nggak boleh dibunuh di saking semangat ini kok. pernah mati nggak nangis, ginjalan nangis oleh bin Perang tanding di wong Romawi kabeh menang. Nangis memang. Mergo dene mati di tempat tidur. Khalid itu mati di omah. Ya Allah Gusti, Gusti cek dengan buatan purun nyahit mau Kula perang semangat itu <laughs> mati. Saya kok kula saged mati tengah kamar. jadi anake nangis kayak kalau bapak nangis boleh, dia nangis perkara mati neng. Saya sing perang arang-arangnya langsung mati geram-geram perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus. Sampai futuhat nih itu sederet. Ya, perang futuhat futuhat. Tapi mati dia tengah. Ya, ini kalau itu kesannya pangeran itu. Difahami itu suang kafir sejati ini bicara tetap melibat no Allah. Lah Allah itu ya misteri, lawang kafir itu klaim cara pandang dia dari Allah. Mengenai yang kafir lah mungkin apa? Anut imu malau yasha wahu atam. Sebagian sya Allahu ma asrokna nahan wala abauna wala haramna min dunihi. Di kafir melibat maksudnya. Semenjak itu terus ono pepatah sangko Siti Ali masyur. Akhirnya jadi kalimat tuh hakin urida bihal batil. Omongannya benar tapi maksudnya Kalimat tuh hakin urida bihal batil. Omongannya benar tapi maksudnya Akhirnya kaum Nabi Soleh di ya samping ngomong kalau toyak Nabi kan gua bimam. Kita itu melarat itu mergo kowe, jok wong banget kowe udah dimana Itu kali zaman saat ini gitu, yang nyalano pesantren, uang nak mondok itu mari melarat. Orang duwe jasa atau rata santri urai iso kerja. Iku ayo keliru, santri ku melarat terus kaum tuane melarat marah tidak kok pondok. Lah rata-rata tetap melarat. Jadi santri marah marahi. Iya. Nah, misalnya si modal anak Abu Rizal Bakri orang marah Tapi uang enak wae saya ini nenek anak ini itu bener. Anak Abu Rizal Bakri mondo anak Yusuf Kala cuma Jeng jadi dadi melarat itu sebenarnya pondok marahi. sedurungnya wis anak Mustafa, anak Rukin. <laughs> sedurungnya mas melarat. Saya kisah melarat no pondok tawang nih Terus diterus no kan? Tapi uang mau delok oleh mondok itu ini, Aneh yang saya ini. Yang agama mau jadi tersangka mari marat terus kunane kuno. Di sana Nabi Soleh dituduh kita marat itu mergo kue. Mana kita tadi kiai mesti tuduh mari gak maju itu sering terus perkara mulai dicek uang gue mau dituduh mari miskin. Ya mari nopo miskin kunane kuno. justru itu ribet Kira itu, pengirannya disangka tenang kok ora itu. Pengiran wae kata sering aku sing pangerane disalah paham iki terima Musa salah paham kok keker dari pangeran. Malah Musa diterang no. Nabi Ibrahim disalami. Nabi Ibrahim tukang nompo tamu, tamu kelaparan dikai tempat yang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur puluh tahun, majusi. Ketika imangan sapi ring dari Nabi Ibrahim bisa til Islam, tapi besar syaratnya kudu Islam. Balik wong majusi ini. Buatan kalau nak kan Islam tetap buatan turun balik. Pas balik balik kanan, Allah Dawi Ibrahim, wong iku umure piro? 80 tahun Gusti. Jaluk mangan kowe lagi ping piro nebes pindah. Lah ya 80 tahun tak keimangan. Senajan to dekne maju sikit jaluk pisan kok ora oleh. <laughs> Akhirnya Ibrahim muda. eh maju sih tanpa syarat keimangan maju. mangan. Lah ya jaluk mangan kowe lagi pisan kok ngambil syarat. Akhirnya jusi bareng mana tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? <laughs> Jadi majusi ya pinter. Gak mau pangeran. <laughs> Ibrahim eh, akhirnya mau jusi ini tuh, Allah ilaha illallah anak annaka rasul. Oke rasul kan. ini semua jusi cek cek perhatian pangeran be aku. Padahal aku nopo majusi. Kira masih Iku pengiran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan ya. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Ada warung-warung di suwe wong poso dari jadi jargonnya diwale. Yang tidak yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di saya kasusnya Nabi toleransi dengan Muslim orang ngono itu. mau perkara pakanan, perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara melanggar hukumnya Allah ber